طيب جزاك الله خيرا يكفي pasal tentang penjelasan yakni al-muhayyijah lil hudab al-muhayyijah sesuatu yang memancing kepada kemarahan dan dzikri ilajil hudab penyebutan tentang terapi sifat marah. Ini akan dijelaskan oleh mualif rahmatullahi alaihi tentang masalah tersebut. <clears throat> Qala muallif rahmatullahi alaihi qad arafta anna ilasa kulli illatin bihasbi ma jatiha wa izalati asbabiha. Sungguh kalian telah tahu pembahasan-pembahasan sebelumnya secara global bahwasanya terapi semua penyakit itu adalah <clears throat> dengan cara membasmi materinya yakni bihasbi majatiha membasmi inti-intinya materi-materi tersebut sebab enam penyakit tersebut ini setiap penyakit harus dibasmi Naam akar-akarnya terlebih dahulu. Dan juga menghilangkan sebab-sebabnya yang akan bisa mendatangkan setiap penyakit. Ini. Ini semua penyakit ya terapinya diantaranya adalah dengan membasmi materi-materi secara inti pokoknya dan juga menghilangkan sebab-sebab yang akan mendatangkan penyakit tersebut. Ini yang harus dipahami. Nah, segala penyakit ya famin asbabihi dan di antara sebab-sebab enam yaitu adanya sifat marah muncul satu kemarahan adalah al-ujub ini bangga diri wal mizah wal mumarah sendaguro dan juga berjidal ya padu atau mulut. Ini al-mumarah. Dan juga wal mudadah. Wal mudadah. Ini permusuhan. Wal adri wasittatil irsi ala futulil mali wal jahi. Dan yakni ambisinya dia enam terhadap sebuah harta dan kedudukan. Ini semua ini ya adalah sebab-sebab di antara akan muncul sifat marah, sendaguro. Ini sering dilakukan oleh kaum muslimin sendaguro sehingga kadang tersakiti hatinya kemudian muncul marah. Kemudian terbiasa terbiasa seperti ini, ini akan memancing suatu kemarahan. Enam. Dan juga apa? Padu, ya padu mulut, berjejal. Ini di antara santri bersidal ya, engkel angkelan ayel-ayelan terhadap satu masalah, mungkin masalah makanan atau mungkin masalah ya, yang masalah-masalah dunia. lah ini yang enggak ada faedahnya. Ini akan membuat marah. <clears throat> Dan juga ambisi terhadap satu harta. Ini akan memancing seorang marah kepadanya. Nah ini, wa hadhihi ahlakun radiah madmumatun sar'an dan ini adalah akhlak-akhlak yang apa? jelek, matmum dan juga tercela. Ini jelek ya, akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Secara syariat, enam itu adalah akhlak yang jelek, ambisi terhadap harta, sendaguro ya yang berlebihan karena saat ada sendaguro yang memang terkadang dibutuhkan ya sendaguro yang al-haq, yang benar tapi kebanyakan nam di tengah-tengah kita sendaguro yang mereka lakukan adalah sendaguro yang batil. <clears throat> Wa yambahi ayyuqabila kullu wahidin min hadhihi bima yudada. Maka nam sepantasnya bagi seorang muslim dia menghadapinya semua ya nam yang semua ini semua penyakit-penyakit tersebut ini dengan cara melawan yakni menyembuhkannya dengan cara lawannya menumbuhkan lawannya ini min hadihi bima yudo ya dan lawannya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ujub untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sendagoro berjidal maka dengan cara yakni menumbuhkan lawannya lawannya ketika muncul bangga diri ketika seorang santri Nam, ada kelebihan dengan hafalannya. Ada kelebihan bahasa Arabnya. Nam. Maka untuk menangkis ya rasa-rasa bangga diri, maka tanamkan pada dirinya lawannya. Nam, yaitu dengan cara sadari yaitu adalah karunia-Nya Allah taala bukan milik kita semata-mata, bukan apa usaha kita dengan jerih payah kita bukan. Tapi itu adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Demikian. Demikian juga enam yang lainnya ketika sombong ya tumbuhkan sifat tawadu menumbuhkan lawannya dan seterusnya ini enam diantara ya terapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut dengan cara menumbuhkan lawannya Kemudian watas hidu ala hasmil mawadil hodobi dan daklah dia sungguh-sungguh untuk membasmi materi-materi enam kemarahan tersebut yang akan menumbuhkan kemarahan tersebut ini menipu ya kemudian apa ambisi terhadap satu harta seorang ketika ambisi terhadap satu harta ini akan marah mungkin kepada lawan saingannya ya di dalam bisnis ini dia seorang tajir, seorang tujar, ambisi terhadap harta, uang. Nah, dia ambisi sekali. Maka ketika melihat rekannya, melihat, wah berhasil. Dan nah, dia terus ingin mengalahkan temannya itu. Bagaimana? Nam dagangannya dia laris, dia kalah. Nah ini, ini akan muncul marah orang ini kepada orang yang lainnya. Waqad il asbabihi dan juga memutuskan sebab-sebabnya. Ya ini diputuskan. Ya sebab-sebab tersebut. Jangan ambis terhadap satu harta. Karena hidup ya sekedarnya bukan bermegah-megahan bahkan dengan sifat bermegah-megahan intercela ya ketika dia hidup dengan serba mewah dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW dalam hidup adalah untuk zuhud, untuk sederhana. sederhana. Demikian. Wa amma idza hodobu fayu fayu'alitu bi umur. Adapun ya apabila kemarahan sedang bergejolak maka yakni cara terapinya dengan beberapa masalah. Ini cara terapi ya ketika kemarahan bergejolak. Yang pertama adalah itafak fil ahbar. Hendaklah dia memikirkan khobar-khobar, hadis-hadis ya yang datang tentang keutamaan menahan suatu marah. Ini. Dan juga keutamaan tentang al-afu. Sifat pemaaf. Ini ya. Mungkin dia marah ya dendam ingin membalas ya kemarahannya maka dia mengingat enam yakni tentang keutamaan menahan amarahnya menahan apa memberikan satu maaf kepada saudaranya ketika berbuat salah kemudian dia enggak melampiaskan kemarahannya nah ini ini hendaklah kita demikian mengingat tentang keutamaan dan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bagaimana suatu fadilah ya keutamaan sifat pemaaf disebutkan dalam hadis Abu Hurairah wa Muslim ma zadallahu wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan dan tidaklah Allah taala menambah kepada seorang hamba ketika ketika dia nambah maaf memberikan maaf kepada saudaranya kecuali Allah tambahkan dia suatu kemuliaan akan di, diangkat derajat orang tersebut ketika dia punya sifat pemaaf kepada saudaranya. Dan ini betul-betul terbukti ya ikhwan. Nam ketika dia pemaaf terbukti dari kalangan para imah ya dan juga Nabi kita Muhammad SAW beliau punya sifat pemaaf bagaimana ya beliau seorang nabi ketika didatangkan ya sebuah daging bisyatin ya masmumah dengan daging yang diracun oleh seorang Yahudi. ya. Nah, seorang Yahudi mendatangkan daging ya kambing dalam keadaan sudah teracuni. Kemudian beliau makannya daging tersebut, memakan. Nah ini. Dan tak, taklah diketahui bahwasanya Yahudiah ini meracuni nabinya, maka para sahabat mendatangkan ya wanita tersebut. Ala naktuluha ya Rasulullah. Tidakkah kami akan membunuhnya ya Rasulullah? Ini ini meminta izin kepada Rasulnya untuk membunuh wanita tersebut. Kemudian apa jawaban beliau? La, jangan. Ini beliau menjawab jangan dibunuh. Maka para ulama menjelaskan lafadz la di sini itu menandakan apa? Beliau memaafkan wanita tersebut. Gak kemudian dendam ingin membunuhnya tidak. Nah ini ini sifat maaf beliau. Dan juga bagaimana para imam yang dilakukan oleh ya seorang Imam Ahmad rahmatullahi alaihi yang kita mungkin kalau melihat kisah beliau ya di penjara dicambuk sampai apa betul-betul babak belur ya kulitnya sampai membuat tubuh beliau nggak ada dagingnya kecuali tinggal kulit dan tulangnya. Ini gara-gara enam seorang komandan yang pasukan di bawah pimpinan yakni Al-Makmun. Kemudian dan juga oleh seorang dai yang dol yang ahlul bid'ah yang pertama Ibnu Abi Duat. Ini Ibnu Abi Duat, seorang ahlul bid'ah yang menyatakan yakni Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, ini dua orang ini, otak ya, pemikiran di khalifah zaman al maknun yang kemudian diteruskan oleh khalifah yang kedua Al-Wathiq. Nah ini. Dengan sebab dua orang ini, maka bagaimana akibatnya? Disiksa Al-Imam Ahmad di penjara. Nah, belasan tahun di penjara dua khalifahan ya, khalifah Al-Imam Ma'mun dan juga al-wasik. Nah, dan tak kala apa yakni diangkat khalifah yang ketiga al-mutawakil ya maka beliau dibebaskan dari penjara bebas untuk berdakwah bebas untuk dakwah al-sunnah wal jamaah dan dia dan beliau mengatakan kepada anaknya saya keluar dari istana tidaklah saya keluar kecuali telah saya maafkan semua para pembesar-pembesar kerajaan. Kecuali dua orang ini. Abdurrahman ibnu Ishaq sebagai komandannya yang menyiksa beliau dan juga yakni Ibnu Abi Duat seorang dai dol yang menyatakan Al-Qur'an makhluk. Nah, ini. Ini pertama, beliau tidak memaafkan. Tapi tak kala beliau mengingat betapa tingginya sebuah ilmu, ya, mengingat hadis Nabi kita Muhammad SAW wa ma dan abdan bi'afin illa izan dan tidaklah Allah angkat dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba ketika dia memberikan suatu maaf kecuali kemuliaan. Maka beliau merasa tingginya sebuah ilmu didahulukan ilmu tersebut. Beliau mengamalkan enam hadis tersebut. Enggak kemudian terus dendam. Tidak. Ya. Awal-awalnya beliau tidak memaafkan, awal-awalnya. Tapi ketika karena beliau memang seorang yang berilmu, mengetahui kedudukan sifat maaf, akhir-akhirnya beliau memaafkan kedua orang tersebut. Nah ini. Ini di antara kisah seorang Imam Ahmad yang terkenal rahmatullah alaihi. <clears throat> Demikian. Ini ketika enam bergejolak ya sifat marah hendaklah dia memikirkan khobar-khobar satu hadis ya tentang keutamaan menahan marah, keutamaan sifat pemaaf. Wal hilmi dan juga santun. Wal ihtimal dan juga yakni menahan apa beban dengan kesabaran. Ihtimal ini ya. Jadi bebannya berat kemudian dia menanggung berusaha untuk sabar. Kama ja'a fil Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana telah datang dalam hadis Bukhari Naam, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan ista'dana ala Umar bin Khattab fa lahu. Seorang laki-laki datang minta izin kepada Umar bin Khattab. Maka beliau mengizinkan kepadanya. Faqala lahu, maka Umar maka orang ini mengatakan kepada Umar, "Ya ibn Al-Khattab, wahai Ibn Al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jahla demi Allah ya engkau sungguh tidak memberikan kepada kami jatah yang banyak yang lain dikasih banyak engkau kepada kami enggak memberikan jatah yang semestinya yang banyak walatah kumu bayna nabil adli dan engkau tidak berhukum di antara kami dengan hukum yang adil Lain ini seorang laki-laki datang pada beliau mengeluhkan tentang nah, perasaan dia dia terdolimi maka fahudiba Umar Khattab, maka Umar marah kepada orang tersebut, ya, marah hatta hamma ayyuki abihi sampai ya terpetik dalam hatinya untuk yakni apa? Yuki'ah. yakni apa yuki'ah enaknya? Menghajarnya, ya. Memberikan suatu hukuman kemarahan beliau, marah ketika ada apa ucapan-ucapan seperti itu. Beliau marah, ingin menghajarnya, ingin memberi suatu hukuman. Faqala al khuru Ibnu Qais. Kemudian al khur ya Ibnu Qais berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innallaha azza wa jalla qala inna bihi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil bil urfi wa arid al jahilin." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, telah mengatakan kepada nabinya suatu ayat yaitu khudil afwa, ambillah sifat maaf. Ambillah sifat maaf dan perintahkan bil uruf dan satu kebaikan. Wa arid al jahilin dan bersabarlah nam dari orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Nah ini beliau Nam Al-Khur Ibnu Qais mengingatkan ayat tersebut. Mengingatkan dengan ayat tersebut wa inna hada minal jahilin karena sesungguhnya ini ar-rajul ini adalah termasuk orang-orang yang bodoh maka bersabarlah apa yang dia ucapkan dan ucapan tersebut bersabar wahai al mukminin fa wallah ma jawazaha Umar al-Khattab hina talaha alaihi maka demi Allah ya tidaklah Umar al-Khattab melampiaskan kemarahannya ketika mendengar ayat tersebut Wakana wakafan dan beliau enam yang keadaannya berdiri berhadapan merenungi ayat tersebut yang beliau baca. Enam indah kita bilaya anza wajalla. Nah demikian. Ini penjelasan ya bagaimana apa ilmu beramal didahulukan ketika dia marah ya mengingat satu ayat atau mengingat satu hadis sehingga dengan ini ketika dia tumbuh sifat maaf betul-betul akan ditinggikan derajatnya akan di enam sampai apa terus zaman demi zaman akan teringat akan diingat-ingat orang tersebut walaupun dia sudah meninggal dunia. Demikian Allah alam bisawab ila huna tafadhalu